Dan memang ketika iman seseorang lemah, maka dengan otomatis dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ketakwaan kepada Allah atau berkurang kemampuannya untuk bertakwa kepada Allah. Demikian pula ketika imannya kuat, maka pendorong untuk melakukan ketakwaan kepada Allah lebih besar. Maka iman dan takwa tidak bisa dipisahkan karena iman bisa bertambah dan berkurang Al-iman yazidu wa yankus, yazidu bid'ah wa yankus bil maksiyah. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan perbuatan taat kepada Allah dan berkurang disebabkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sudah kita bahas penyebab yang kedua seseorang melakukan perbuatan maksiat adalah al-jahlu billah azza wa jal wa amrihi wa nahihi yaitu bodohnya dia tentang Allah Rabbul Alamin. Jauhnya orang dari tauhid akan menyebabkan orang melakukan perbuatan maksiat. Bahkan perbuatan maksiat yang sangat besar dan paling besar yaitu perbuatan kesyirikan pada Allah. Termasuk juga bodohnya dia terhadap perintah dan larangan Allah itu juga merupakan perkara-perkara yang bisa menyebabkan orang melakukan perbuatan maksiat. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah yang ketiga yaitu al iqtirar bi'afillahi azza wa jal wa amani al mawfirah yaitu tertipunya seseorang dengan ampunan Allah dan harapannya untuk mendapatkan ampunannya. Di mana hal ini orang-orang menginginkan ampunan Allah, menginginkan maufirah dari Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak melakukan penyebab-penyebab yang bisa mendatangkan ampunan tersebut. Namun sebaliknya orang tersebut justru malah melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Dan di dalam pikirannya dia mengatakan bahwa dengan kita mengatakan astagfirullah mendapatkan ampunan Allah. Maka tentunya tidak boleh bagi kita untuk memudah-mudahkan dalam berbuat dosa, kemudian setelah itu mengharapkan ampunan Allah. Namun apa yang harus kita lakukan? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan perbuatan dosa ketika kita sudah terjatuh karena memang manusia anak Adam senantiasa melakukan dosa Kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Kullu ibni Adam khata wa khairu al-khata'in at -tawabun. Setiap anak Adam itu berbuat salah. Dan yang paling baik di antara mereka yang berbuat salah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tertipu seperti tertipunya orang yang menginginkan buah dari tanaman yang ditanam. Jagung misalnya, dia menanam jagung tidak memilih benih yang baik, mengambil benih semaunya dan dilempar begitu saja di ladangnya, tidak dicangkulnya, tidak dirawatnya, tidak diairi dengan baik, kemudian dia duduk menunggu supaya mendapatkan hasil yang baik. Maka ini namanya al-iqtiror Namanya adalah al-ghurur, orang yang tertipu. Adapun kalau seseorang ketika dia mau meranam jagung, kemudian dia memilih benih-benih yang baik, lalu dia garap ladangnya dengan baik, kemudian dipupuk, lalu dijaga, dirawat, diairi dengan baik, lalu dia menunggu, maka itulah namanya arroja Itulah namanya harapan. Yaitu satu pengharapan yang benar. Bukan al hurur, Bukan al-irtiror. Sehingga tertipulah orang-orang seperti murjiah. Di mana mereka memiliki keyakinan bahwa yang penting iman. Seseorang yang beriman, ya, mereka tidak perlu melakukan perbuatan amal cukup dengan imannya, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah, akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini merupakan suatu tipuan perkara yang menipu dirinya. Dan sebagai orang yang beriman, tentunya iman kita akui dalam hati, kita ucapkan dengan lisan dan kita lakukan dengan amal perbuatan. Ya. Jangan sampai seperti orang-orang yang ditipu oleh angan-angannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-14, "Yunadunahum alam takum ma'akum" Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi al-ghurur Orang-orang munafik itu memanggil mereka yaitu memanggil orang-orang beriman dengan mengatakan bukan bukankah kami alam nakum ma'akum bukankah dulu kami bersama kalian apa katanya orang beriman mereka menjawab qalu bala benar ya walakinnakum akan tapi kalian fatantum anfusakum kalian telah mencelakakan diri kalian sendiri wa dan kalian menunggu kehancuran ya dan kamu ragu-ragu wartabatum wartabatum kan kalian ragu-ragu wa gharratkumul amani serta kalian tertipu dengan angan-angan kalian atau angan-angan telah menipu kalian hatta jaa sehingga datang ketetapan Allah wa gharrakum billah al-ghurur dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu tersebut. Nah, maka di sini kita jangan sampai tertipu. Memang benar bahwa Allah Maha Pengampun. Memang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala luas ampunannya, mengampuni dosa yang dilakukan. Namun kalau kita menyengaja untuk selalu jatuh kepada perbuatan dosa, lalu mengharapkan ampunan Allah, ini merupakan sebuah tipu daya syaitan kepada anak Adam. Sehingga banyak manusia sebagaimana penulis mengatakan فَكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ yajma'u al Banyak manusia yang melakukan mengumpulkan perbuatan-perbuatan yang membinasakan dirinya. Wa yazhadu fil kurubat sementara dia tidak banyak melakukan perbuatan-perbuatan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa adzalika indahu amalun bersamaan dengan itu ya banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mencelakakan dirinya perbuatan-perbuatan yang membinasakan dirinya namun sebaliknya sedikit melakukan amal kebaikan dan ironinya adalah wa adzalika indahu amalun. Bersama dengan itu dia punya harapan. Memiliki keinginan yang kuat untuk apa? Fi an yadkhulal jannata bighairi hisab. Untuk masuk surga tanpa hisab. Ini merupakan al-iqtirar. Merupakan tipu daya, merupakan perkara yang menipu dirinya, tertipu oleh angan-angannya. Aula tamassuhun nar illa ayyaman ma'dudah atau dia berangan-angan ya masuk neraka paling-paling sebentar ya nggak nyentuh neraka neraka gak menyentuh dia kecuali beberapa hari saja wa min fikki syaitan fi syarri an yarda ba'dun nas li ba'd ta'at hatta yaqna'ahu adahu 'ala tariq dan di antara caranya syaitan fikirnya syaitan untuk menjerumuskan orang kepada keburukan, menjerumuskan orang untuk melakukan hal yang dilaknat oleh Allah, dilarang oleh Allah adalah di antaranya sebagian manusia dia senang, rela, ridho dengan sebagian perbuatan taat yang dilakukan sampai-sampai dia merasa cukup dengan perbuatan baik, dengan amal yang dilakukan. Saya kan sudah sholat wajib, saya kan sudah begini, saya sudah begini ya dan dia menyangka anahu ala tariq berada di atas jalan yang benar dan dia wa annahu yaqulu khair bahwa dia sudah melakukan kebaikan seperti apa kama yatasaddaqu ba'dun nas biqalilin minal mal seperti orang yang bersedekah dengan sedikit dari hartanya wala yukhriduna zakat al-mafruḍah namun dia tidak mengeluarkan zakat yang wajib ini tentunya merupakan tipuan. Bagaimana mungkin dia mengharapkan sesuatu balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari perkara sedekah yang sunnah kemudian dia meninggalkan yang wajib maka itu merupakan tipuan dari syaitan beda dengan orang yang menjadi wali Allah Allah adalah orang-orang yang selalu menjaga yang wajib. Kemudian dia menambahkan dengan yang sunnah. Hingga mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mendatangkan hubbullah. Mendatangkan mahabbatullah ilaih. Mendatangkan kecintaan Allah, keriduan Allah kepadanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis kursi, di mana Nabi SAW bersabda, yang diberatkan dari Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها وإذا سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka akan aku umumkan perang kepadanya. Siapakah wali-wali Allah itu, kawan? Siapakah wali-wali Allah itu saudaraku? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah mereka yang tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih. Siapakah mereka? Apakah mereka yang bisa berjalan di atas air? Apakah mereka yang bisa menghilang? Apakah mereka mereka yang bisa terbang? Apakah mereka ini bacok, kebal, tidak mengeluarkan darah? Apakah mereka yang tidak bisa ditembus oleh peluru? Kalla, summa kalla. Maka jawabannya sekali-kali bukanlah yang seperti itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa wali Allah itu Alladina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya si dalam hadis kursi tersebut Allah SWT mengatakan, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratu 'alaih." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan yang wajib. Jadi wali Allah itu orang yang cerdas bisa membedakan mana yang lebih banyak maslahahnya dan mana yang kurang maslahahnya. Bukanlah orang-orang yang tertipu melakukan perkara-perkara yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Bahkan bukan orang-orang yang tertipu lebih parah daripada itu. Melakukan perkara-perkara yang bid'ah, meninggalkan sunnah, meninggalkan wajib, sebelum dipacok tidak mempan, peluru tidak tembus, bisa terbang, bisa menghilang, lebih-lebih bisa menebak nasib orang. Sekali lagi bukan wali, bukan wali Allah, namun itu namanya wali syaitan. Oleh karena itu, kita tidak jangan sampai tertipu dengan tipu daya syaitan. Karena yang namanya wali Allah adalah seorang hamba yang senantiasa menjaga yang wajib Kemudian kata Allah, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Dan senantiasa hambaku menjaga yang sunnah. Hatta uhibba sampai aku menyintai dia. Maka menjadilah dia kekasih Allah, menjadilah dia Habib, Jadi Habibullah. Habib adalah orang yang menjaga kewajiban dan menjaga sunnah. Habib bukanlah orang-orang yang menyerang sunnah. Habibullah hatta uhibbah sampai aku mencintai dia. Habibullah kekasih Allah adalah orang-orang yang menjaga yang wajib dan menjaga yang sunnah, bukan menyerang sunnah. Oleh karena itu, orang-orang yang menjaga apa yang menjadi perintah Allah, yang menjaga apa menjadi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mendatangkan kecintaan Allah namun pada sebagian kita tertipu menjaga yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Lebih parah lagi tertipu melakukan praktek-praktek perkara-perkara yang memang tidak dikerjakan, tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru malah meninggalkan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan oleh seorang sahabi Al Jalil yaitu Ubay bin Kaab radhiyallahu taala anhu, perhatikan kamu beramal sebagaimana dinukil oleh Syekh Ali Hasan dalam kitabnya Ilmu Usulul Bidah. Perhatikan kamu dalam beramal. Engkau sederhana dalam beramal beribadah di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang benar, di atas cara yang benar. Itu lebih baik daripada engkau bersungguh-sungguh tapi menyelisihi jalan. Artinya, meskipun amal itu sedikit, sesuai dengan sunnah, jelas itu lebih baik daripada yang banyak tapi menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Mulk, "Alladhi al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah taala mengatakan Allah tidak berfirman, tidak mengatakan aksarukum amala, yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik. Dan paling baik, ukuran baik amal kita sebagaimana kita sudah paham, dikatakan amal itu amal soleh, amal hasan, amal yang baik, apabila terpenuhi dua syaratnya, yaitu al-ikhlas wal-mutaba'ah ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Fubrail bin Iyad, al-amal Inna al-amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban wal khalis an yakuna lillah was sawab an yakuna ala sunnah Sesungguhnya amal apabila dilakukan dengan ikhlas, namun tidak sawab maka tidak akan diterima oleh Allah. Dan apabila amal dilakukan dengan sawab, namun tidak ikhlas, begitu pula tidak akan diterima oleh Allah. Hingga amal tersebut terpenuhi dengan dua syarat yaitu ikhlas dan sawab. Adapun ikhlas di mata-mata karena Allah, adapun sawab dilakukan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita jangan tertipu dengan banyaknya perbuatan, sementara perbuatan-perbuatan amal-amal ibadah yang yang dianggapnya namun ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga namanya tertipu demikian juga dengan orang yang beramal sedikit dari bagian yang sunnah namun meninggalkan yang wajib dia bersedekah yang sunnah tapi tidak mau melakukan zakat malnya tentunya ini merupakan amal yang tertipu Ya. Atau kata penulis mengatakan au yaftahu ala nafsihi al haram wa yadhunnu annahu law tasaddaqa bi juz'in min hadzal mal fa innahu yutahhir bidzalika malah. Atau orang tersebut membuka untuk dirinya pintu-pintu yang haram. Ya. Maksudnya seperti orang yang korupsi misalkan, nggak apa-apa kan korupsi, dan dia menyangka seandainya bersedekah dari bagian yang dia korupsi, ya, itu dianggap sudah membersihkan harta yang dikorup. Ya. Dengan dia korupsi hartanya negara, dengan dia mengambil miliknya orang, kemudian menipu orang, lalu dia berpikiran, bukankah kalau aku sedekahkan nanti akan suci karena firman Allah Subhanahu wa taala ya yaitu <clears throat> tuqadu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa yuzakkihim diambil dari harta mereka sebagai sedekah sebagai zakat untuk mensucikan harta mereka dan membersihkan mereka mensucikan mereka dan membersihkan mereka tentunya ini merupakan tipu daya Tentunya ini merupakan al hurur atau al-iqtirar, tertipu. Kenapa? Karena ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala tayyibun, la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Bagaimana mungkin Anda sholat dengan pakaian yang haram? Bagaimana mungkin kita pergi haji dengan harta yang haram? Bagaimana mungkin diterima oleh Allah bersedekah dengan harta yang haram? Inna Allah Ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Sehingga janganlah kita tertipu. Karena orang yang tertipu tentunya lebih menyedihkan daripada orang yang menyadari dirinya itu salah. Karena tertipu dia merasa dirinya benar. Namun pada hakikatnya dia salah. Karena dia membangun apa yang menjadi pikirannya itu di atas perkara yang salah. Dengan dia mengeluarkan sedekah, bersilah harta-harta yang hasil dari curian. Bersilah harta-harta yang diambil dari hasil korupsi. Tentu ini merupakan tipu, tipu daya dari syaitan. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan innal abda ya'rifu anna al-ma'siyah wal ghiflah min min al-asbab al-mudirrati mudirrati lahu fi dunyahu wa akhiratihi la wala bud. Sesungguhnya seorang hamba itu ngerti bahwa maksiat dan kelalaian termasuk sebab-sebab yang mencelakakan dia dunia maupun akhirat itu sudah pasti walakin tughalituhu nafsah bil ittikan ala afillah wa maghfiratihi taratan akan tetapi ya orang tersebut mencampur aduk pada dirinya ya yaitu tertipu dengan apa al-ittikan ala afillah yaitu bersandar kepada ampunan Allah terkadang seperti itu Wabit taswif, bit taubat wal istighfar, bil lisan tarotan. Dan juga terkadang dengan taubat dan istighfar, dengan lisannya. Ya. al-mandubat tarotan. Atau dia melakukan perbuatan yang mandub, yaitu yang disunnahkan. Wabil ihtijat bil qadr tarotan. Atau juga dia berhujjah dengan takdir. Ya. Dan seterusnya maka ini merupakan tipu daya. Memang benar Allah Maha Pengampun. Memang benar Allah Subhanahu wa taala ampunannya luas. Namun jangan tertipu kemudian dia selalu dan selalu melakukan perbuatan dosa, selalu dan selalu melakukan kesalahan, lalu dia mengharapkan ampunan Allah, maka itu orang yang tertipu. Itu adalah al-ghurur, bukan ar-roja, Adapun arroja adalah sebuah upaya maksimal. Sebuah amal yang ia lakukan untuk menjaga dirinya dari murka Allah. Untuk menjaga dirinya agar kakinya tidak menginjak duri. Itulah roja, itulah takwa. Adapun setelah itu terjatuh dan terjatuh, maka jangan putus asa. Ya, kalau sudah demikian jangan putus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala ampunannya maha luas. Namun apabila ada seseorang yang selalu terjerumus ke dalam perbuatan dosa kemudian mohon minta ampunan Allah ya dalam pengertian dia menyengaja untuk melakukan kesalahan-kesalahan itu terus dan terus menerus ya kemudian di barangnya dengan ah bukankah Allah maha pengampun bukankah ampunan Allah ampunan Allah taala luas ini adalah merupakan tipu daya. Atau dia berhujjah berdalil ini bukan kani takdir, ya itu semua merupakan tipu daya. Kemudian di antara orang-orang yang tertipu dengan perbuatannya adalah kata beliau Qala Muhammad bin Hazm Ra'aitu min ba'di haula man yaqulu fi du'aihi Allahumma inni a'udzubika min al-ismah Muhammad bin Hazm mengatakan, aku melihat sebagian mereka itu mengatakan dalam doanya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ismah, yaitu dari sifat maksum. Ya memang manusia nggak maksum, yang maksum hanya Rasulullah. Tapi ini doa ini merupakan suatu pernyataan, ya, tertipunya dia. Memang manusia tidak maksum. Ya. Dengan mengatakan, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ismah, dari kemaksuman maka maunya dia ya perbuatan yang salah yang dia lakukan seakan-akan sebagai pembenar bahwa dia tidak maksum. Tentunya tidak demikian. Maksudnya adalah hendaklah kita berupaya untuk meninggalkan perbuatan dosa, berupaya untuk selalu dekat kepada Allah, kemudian kita mengharapkan pahala Allah dan dan kita al khosyah ya kemudian kita khosyah takut kepada Allah khauf takut kepada Allah ya kemudian mengharapkan pahala dan takut dari perbuatan dosa takut dari amal tersebut tidak diterima nah, dan ketika kita terjerumus kepada perbuatan salah maka kita jangan putus asa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun ya ibadi kullukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah dalam hadis kursi, Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, ya, sesungguhnya kalian melakukan salah, perbuatan salah siang dan malam, dan aku mengampuni dosa semuanya, maka mintalah kalian ampunan kepada aku. Maka itulah ya orang-orang yang memiliki al-amal yaitu angan-angan yang benar, arroja harapan yang benar. Adapun arroja ya, min maufiratillah amani min maufirah ya, itu merupakan eh, apa namanya kalau dikatakan tadi orang seperti nanam jagung ngelempar begitu saja benih jagung tanpa dipilih mana yang baik, mana yang bagus. Kemudian dibiarkan begitu saja tanpa digarap sawah ladangnya, serta diairi lalu dia menunggu dan nunggunya itu mengharapkan hasil yang baik. Ini merupakan tipu daya. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan, "Ya maghruran bil amani." Wahai orang-orang yang tertipu dengan angan-angannya. Lu'ina iblis wa uhbita min manzilil izzi bitarki sajdah wahidah ketahuilah bahwa iblis dilaknat dan dikeluarkan dari sorga disebabkan meninggalkan satu sujud ketika Allah menyuruh kepadanya untuk sujud kepada Adam tapi iblis tidak mau ya ditanya ma mana akan kita itamartuk apa yang maling engkau tidak sujud kepada Adam ketika aku perintah engkau sujud padanya. Ya, iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Sebuah kesombongan, sebuah kecongkakan, keangkuhan yang bisa mengeluarkan dan melemparkan si iblis dari tempat yang mulia ke tempat yang menghinakan. Sebuah keangkuhan dan kecongkakan yang mendatangkan murka dan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya meninggalkan perintah Allah dengan kesombongan. Ya. Demikian juga Abu ukhrija Adam minal jannah bilukmatin tanawalaha. Adam dikeluarkan dari surga disebabkan ya lukmatin tanawalaha makanan yang dimakan ya. Dan banyak ada orang wanita masuk neraka ya disebabkan kucing sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya. Ada juga orang yang berbicara dengan kalimat yang dia tidak peduli, akan tetapi kalimat itu telah melemparkan dia ke dalam api neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu dengan melihat perkara-perkara begini, hendaklah kita khauf, kita takut. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya. Ya. Namun kita tidak boleh ah sekarang kita mau bebas melakukan apa yang kita inginkan. bukan ke Allah Maha Pengampun? dan berharap semoga di hari hidupnya dia beramal yang baik karena inamal amal bil khawatim mengharapkan husnul khotimah di akhir hidupnya itu merupakan tipu daya itu merupakan perkara-perkara yang menipu dirinya kalau orang sudah berusaha berbuat baik kalau orang sudah berusaha untuk taat berusaha untuk tidak melakukan maksiat, dia berupaya, dia berupaya, lalu mengharapkan husnul khotimah, itulah namanya arroja. Itu namanya harapan. Maka penulis tadi mengatakan bahwa orang yang tertipu dengan ampunan Allah memang iblis itu benar-benar pandai. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduun mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena syaitan merupakan musuhmu yang nyata, musuh kalian yang nyata. Khutuat, langkah-langkah, bukan khutuat bukan satu langkah. Ditipu dengan apa? Dengan keyakinan dan akidah yang benar. Mengarang Allah Maha Pengampun. Dari anggapan Allah Maha Pengampun, kemudian dia berbuat semaunya. Berbuat dosa semaunya. Ya, dan mengharapkan husnul khotimah. Ini merupakan tipu daya. Ayol ikhwah, beliau katakan, Imam Qayyim katakan, "Kaifal falah baina imanin naqis wa amalin zaid?" Bagaimana mau minta untung, bagaimana mau minta kesuksesan, ya, di antara iman yang kurang, imannya kurang, amalnya kurang, amalin zaid wa amal yaitu angan-angannya bertambah wa maradin la tabibalah wa la a'id. Ya, penyakit yang tidak ada dokternya dan juga tidak ada yang mengunjungi. Wa hawan ya, hawa nafsu yang selalu bangun, selalu bangkit hawa nafsunya, wa aqlin raqid sementara akilnya tidur. Bagaimana mungkin orang minta selamat, minta keberuntungan, minta kesuksesan, al-falah, ya, di antara iman yang kurang, kalau iman kurang, amal ibadahnya juga kurang. Sementara angan-angannya besar untuk mengharapkan pahala Allah. Ya. Bagaimana seorang yang sakit mau sembuh sementara dia tidak berupaya untuk mencari obat, tidak berupaya untuk mencari dokter. Ya. Maka semuanya merupakan tipu daya. Lakukan sebab-sebab yang bisa menyebabkan datangnya cinta Allah. Kemudian kita mengharapkan harapan, ar-roja, al-amal ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah penyebab perbuatan dosa asratus syubuhat wasyahawat. Banyaknya syubhat dan banyaknya asyahwat. Ya. syubhat dan dan syahwat. Di mana yang namanya subhat adalah Fasadul mu'taqad min syukuk wa bid'ah wa i'tiqadin fasidin. Ya, yang namanya asyubuhat adalah rusaknya keyakinan disebabkan syukuk keraguan-raguan, bid'ah disebabkan perbuatan-perbuatan bid'ah, wa i'tiqadin fasid dan keyakinan-keyakinan yang rusak. Itulah subhat kerancuan-kerancuan dalam masalah akidah, kerancuan-kerancuan dalam masalah ibadah, yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu subhat. Ya. Termasuk tadi kerancuan berpikir bahwa Allah Maha Pengampun kemudian dia berbuat dosa semaunya. Ya, bahwa imannya seorang yang paling fasik di dunia ini seperti imannya mereka Jibril. Itulah ya keyakinan, kerusakan keyakinan orang-orang Murji'ah. Ya. Sehingga dia dengan iman seperti itu mengharapkan ampunan Allah. Ya. Itulah subuhat. Adapun asyahwat adalah ittiba'u hawa an-nafsi fi ma yukhalifu syar' Allah azza wa jal. Mengikuti hawa nafsu yang menyelisihi syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk perkara-perkara yang banyak menjadi sebab adanya perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, ikuti hawa nafsu yang menyelisihi syariat Allah perzinahan, ya film porno, internet-internet yang sekarang sudah menjamur di mana-mana. Saudaraku yang dimulakan Allah, saudara yang punya internet bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau itu membuka peluang untuk merusak generasi-generasi Islam. Jangan Anda mengambil harga dari sewa internet Anda makan, kemudian merusak kaum muslimin merusak merusak generasi generasi Islam semuanya akan dimintai tanggung jawab oleh Allah bagaimana anda tega memasukkan makanan kepada mulut anda istri dan anak-anak saudara dari hasil-hasil yang merusak kaum muslimin itulah syahwat itulah perkara-perkara yang memang sudah menjamur di tengah-tengah masyarakat. Namun ketahuilah bahwa kehidupan akan berhenti. Ketahuilah bahwa setiap orang akan mati. Ketahuilah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap berjiwa pasti akan mati. Kalau seandainya kematian merupakan akhir dari segalanya, tidak ada sesuatu yang terjadi setelahnya, silahkan berbuat semau Anda. Silahkan melakukan apa yang kita mau. Mau buka internet dengan film porno yang disebarluaskan, silahkan. Mau korupsi, silahkan. Mau bersina, silahkan. Tapi ingat, bahwa saudara akan mati. Tapi ingat, bahwa saudara akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anda meragukan hal ini, apa fungsinya saudara mengaku sebagai muslim? Kalau saudara ragu akan hal ini, apa fungsinya kita mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebuah pengakuan yang sangat agung yang memerlukan konsekuensi diantaranya konsekuensinya beriman dengan pertanyaan mungkar dan nakir beriman dengan adanya hisab di hari kiamat Silahkan berbuat semau saudara Silahkan kita melakukan apa yang kita inginkan di dunia ini namun ingat semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah atas kepemimpinannya. Ketahuilah nanti semua akan bersaksi, memang tidak ada yang tahu kalau saudara korupsi. Saudara pintar dan pandai untuk menghancurkan data yang saudara miliki, tapi ingat Yauma belas sarair pada hari semua rahasia akan diungkap. Tapi ingat apa kata Allah al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya pada hari di mana mulut kami kunci, tangannya yang berbicara dan kakinya yang akan menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita setelah kita berupaya untuk mohon ampun, berupaya untuk menghindarkan dosa-dosa, berupaya untuk melakukan perbuatan taat kepadanya dan kita berharap Allah memberikan ampunan kepada kita. Ayo ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan Allah dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah di dunia yang penuh dengan subhat dan penuh dengan syahwat. Subhat yang bisa merusak keyakinan kita. Syahwat yang bisa melemahkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan membuatkan kita untuk melakukan perbuatan yang dimurkai Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, membimbing kita dengan kita melakukan sebab-sebab untuk bisa mengarah kepada jalan tersebut. Demikian untuk selanjutnya saya kembalikan waktu kepada Al-Akh Umar hafizahullah taala. Tafadhol Umar. Naam, Ustaz. Jazakallahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan di sore hari ini Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan ilmunya. Dan selanjutnya kita akan buka sesi soal jawab Ustadz untuk para pendengar kita akan tapi sebelumnya kita akan jeda beberapa saat ke depan Ustadz. Ya. Nah, baik para pendengar semua, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda di layanan SMS kami di 0819896543 ataupun bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa melalui telepon yang telah kami siapkan untuk Anda bertanya langsung kepada beliau dengan nomor layanan 021 823 6543. Nah, tapi sebelum kami buka sisi jawab berikut ini, kami akan jeda terlebih dahulu dan setelah jeda berikut Anda bisa bertanya kepada beliau. بالله أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan Iya. dan bermegah-megah antara kamu, iya, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر فما ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر Roja Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para pendengar semua telah kita simak bersama Pemaparan yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Abdurrahman Mahfud Umri LC Hafillahu Ta'ala Dari penyebab perbuatan dosa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua dan selanjutnya kami akan buka sisi soal jawab untuk Anda semua. Adapun untuk yang pertama, kami akan angkat dari pertanyaan pesan singkat dahulu. Nah, Ustaz. Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah dibolehkan kita menjauhi orang yang suka bermaksiat dan kita memperingati orang lain dari kemaksiatan orang tersebut? Silakan Ustadz. Iya. Eh, ketika orang melakukan perbuatan maksiat, ya, kalau memang kita khawatir terjerumus kepada perbuatan maksiat tersebut, maka kita jauhi. Ya. Karena apa? Nanti juga akan ada ya penyebab dari perbuatan dosa, insya Allah kita akan bahas yaitu mukhalatatu alil ma'asi wakona su, yaitu berteman dengan orang-orang yang sudah berbuat maksiat. Ya. Maka kalau memang kita khawatir untuk uh, terjerumus ke dalamnya, kita tinggalkan. Nabi bersabda, "Innama masalu al-jalisis salih wal jalisis su' kahamil miski wa nafikhil kir." Permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti perbandingan orang yang menjual minyak wangi dan orang yang pandai besi. Ya. Amma hamil miski imma an yuhdiyaka wa imma anta beta'amin wa imma anta jidrihan tayyibatan. Adapun orang yang penjual minyak wangi, kemungkinannya adalah pertama engkau diberi minyak wangi. Kemudian kedua, engkau mungkin beli pada dia. Atau yang ketiga adalah mendapatkan bau yang sedap darinya. Dan semuanya adalah perkara yang baik. Aman nafi khulkir, adapun orang yang pandai besi, ya kalau kita berteman dengan dia, immaan uh, eh, yuh, immaan yukhriko, siyabaka wa imma anta jidra rihan habisatan rohu muslim. Ya, entah engkau terbakar bajumu disebabkan api yang ada padanya atau juga mendapatkan bau yang tidak sedap. Artinya kedua-duanya tidak baik. Itu kalau berteman dengan orang yang tidak baik perbuatan alim maksiat. Ya, dan bisa kita saksikan sendiri meskipun dia tidak melakukan perbuatan dosa itu misalkan minum minum keras atau narkoba kalau dia duduk bersama orang yang menggunakan narkoba ya kemudian ada penggerbekan ya maka orang yang tidak minum pun yakin pasti dibawa juga diperiksa ya setelah diperiksa lama atau mungkin juga digebuk ya akhirnya nggak terbukti baru dilepas itu kalau berteman dengan orang perbuatan maksiat ya dan kalau lemah imannya pasti akan ikut namun kalau dia kuat ya tentunya harus memberikan nasihat kepadanya, tidak ditinggalkan. Ya, dan Nabi juga mengatakan untuk mencari teman, dikatakan beliau, almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Bahwa seseorang itu agama seseorang tergantung agama temannya maka perhatikan dengan siapa dia berteman kalau memang orang tersebut kuat imannya maka orang yang berbuat maksiat ditarik agar bisa keluar dari perbuatan maksiat maka dalam hal ini hendalah kita jadi air dengan garam, jangan jadi garam dengan air. Karena garam bisa air bisa melarutkan garam, ya. Dan garam tidak bisa melarutkan air. Begitulah. Kalau memang kita bisa memberikan nasihat, nasihati. Ya, karena itu saudara kita. Demikian Umar. Nah, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang antum berikan dan selanjutnya Ustaz kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ramdhani di Jakarta, Ustadz eh, cara apa sajakah untuk kita agar tidak meremehkan dosa-dosa yang yang kita lakukan ataupun dosa-dosa yang belum kita lakukan dan doakan saya Ustadz agar jadi orang yang bertakwa dan dilapangkan rizki. Jazakallah khair. Silakan ya. Ustadz. Ya, semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bisa bertakwa kepadanya. Tentunya uh, dalam hal ini kita ikuti apa menjadi nasihat Rasulullah SAW. Beliau katakan, La tahkiranna من ma'rufi شيئا. Jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun. Hatta walau talqa hawqa biwajahin talqin Meskipun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, kalau kebaikan yang kecil saja kita perhatikan, tentunya kebaikan yang besar lebih utama untuk kita perhatikan. Maka di sini ketika yang kecil ya mereka remehkan, remehkan, maka akan meremehkan yang besar pula. Atau sebaliknya, kalau yang besar mereka remehkan, apalagi yang kecil. Ini ya, seperti orang yang bertanya kepada Omar, orang Irak yang bertanya tentang bagaimana hukumnya darah nyamuk, padahal mereka suka membunuh dan menumpahkan darahnya orang. Tentu ini merupakan satu hal yang ironi. Demikian pula jangan remehkan yang kecil dari perbuatan dosa. Ya, jangan remehkan perbuatan kecil dari perbuatan dosa. Maka insya Allah dengan demikian kita akan berusaha untuk selalu uh, melakukan ketaatan kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Jangan remehkan itu. Sebagaimana disebutkan oleh uh, seorang salafus soleh, ya, bahwa jangan engkau lihat perbuatan kecilnya dosa, tapi perhatikan kepada siapa engkau berbuat dosa, yaitu kepada Zat yang Maha Agung, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan demikian, mudah-mudahan kita senantiasa selalu mencoba untuk menjaga apa yang menjadi larangan Allah Rabbul Alamin. Demikian. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang antum berikan Ustaz. Dan selanjutnya masih di pesan singkat Ustaz. Pertanyaan pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mutmainah di Rawapangun dan juga ada beberapa pertanyaan yang sama anak Ustaz. Yeah. Ustadz, bagaimanakah cara membersihkan hati ini? Dari mana banyaknya orang-orang yang melakukan cara-cara untuk membersihkan hati, Di antaranya ada yang melakukan dengan uh, cara muhasabah diri, yaitu dengan menyelenggarakan acara-acara semisal seperti mabit dan lain sebagainya. Apakah cara seperti ini memang bisa membersihkan hati kita? Uh, mohon penjelasan dari Ustadz. Silakan Ustadz. Iya. Yeah. Iya, tazkiyatun nufus itu merupakan manhaj Nabi. Ya. Membersihkan jiwa itu merupakan manhaj Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dengan jiwa kita, dengan hati, dengan nafsu. Ya. Sebagaimana Allah berfirman bahwa eh, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها demi jiwa ya dan apa namanya Allah mengilhamkan kepada nafsu tersebut yang baik dan yang buruk ya kemudian Allah berfirman sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya yang membersihkan hatinya dan rugilah orang-orang yang mengotor jiwanya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dengan doa yaitu Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya Allah berikan kepada jiwaku ketakwaannya sucikan dia karena engkaulah zat yang lebih paling baik mensucikan jiwa engkaulah pemiliknya dan penguasanya maka jangan mencari cara-cara yang lain yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak diajarkan oleh nabinya seperti nangis bareng-bareng apalagi nangis bareng-bareng dengan distali musik jendar kemudian mereka nangis bersama-sama ya mungkin nangisnya karena kaget atau karena apa ya maka itu semua adalah cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua perbuatan baik itu merupakan perkara yang bisa membersihkan jiwa semua perintah Allah perkara yang bisa membersihkan jiwa, bisa membersihkan hati kita. Oleh karena itu jangan remehkan kebaikan sekecil apapun karena itu bisa menoreh tinta putih, menoreh apa zat yang baik yang bersih kepada hati kita. Demikian pula jangan remehkan perbuatan dosa sekecil apapun karena itu bisa menoreh nuktatun sauda yaitu noktah yang hitam di atas hati kita. Maka apakah seperti mabit Enggak pernah diajarkan malam bareng-bareng kemudian nangis bareng-bareng puasa bahwa di di apa namanya lampu dimatikan kemudian cuma lilin yang dinyalakan itu itu caranya orang Nasoro pakai lilin ya ada cahaya lampu ajarkan bagaimana ketakwaan kepada Allah bagaimana caranya sholat yang benar bagaimana berpuasa bagaimana yang lain itu semua bisa mensucikan jiwa ya oleh karena itu Nabi mengatakan Inna innallah lam yaj'al shifa umati fi ma haramallahu Allah gak menjadikan yaitu uh, apa namanya obat bagi penyakit dari apa yang diharamkan. gak mungkin bisa membersihkan hati dengan dangdut, gak bisa membersihkan jiwa kita dengan apa namanya dengan nasyid ya tapi bersihkan jiwa kita ini dengan dengan ayat-ayat Allah. Kita ngaji ilmu, kajian ilmu itu akan bisa membersihkan jiwa kita. Ya. Maka ketika seseorang sholat sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan itu membersihkan jiwa kita. Ketika seseorang melakukan puasa sesuai dengan sunnah, itulah membersihkan jiwa kita. Maka dalam kitab ya, <clears throat> Manhaj, Minhajul Anbiya fi Nufus oleh uh, Salim ya. Beliau katakan di sana adalah semua perbuatan-perbuatan ibadah, ketakwaan kepada Allah, haji, ya semuanya itu puasa, sholat, ya yang sesuai dengan tuntunan wudhu itu semua membersihkan jiwa kita. Demikian ya Allah. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz. Untuk yang pertama. Halo? Mohon maaf, Ustaz, terputus. Kita akan angkat dulu dari pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah seorang anak meminta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal dunia di mana waktu masih hidupnya belum sempat meminta maaf karena banyak perbuatan salah yang dilakukan oleh sang anak dari ya. pendengar kita. Silakan Ustaz. Ya Ya, tentunya jangan datang ke kuburannya kemudian ngelus-ngelus batu nisan, Bu minta maaf, ayah minta maaf. Nggak bisa seperti itu. Yeah. Ya, bukan cara seperti itu. Namun cara kita berbakti, mengabdi, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, banyak cara. Yang pertama mendoakan beliau berdua. Yang kedua bersedekah yang pahalanya ditujukan pada beliau berdua atau kalau memungkinkan anda punya punya harta untuk naik haji ya Ya, dengan syarat Anda haji dulu baru mewakilkan haji kedua orang tua. Ya, dan juga menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua dan juga menyambung hubungan dengan teman-teman dekat kedua orang tua kita itu termasuk birrul walidain sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika bertemu dengan seorang pemuda dan beliau lepaskan ikat kepala penutup hidungnya diberikan kepadanya sementara beliau membutuhkannya karena banyak debu untuk melindungi kepalanya. Ditanya oleh yang sebelahnya, kenapa engkau berikan kepadanya? Karena orang ini bapaknya dia dulu baik ya hubungannya dengan bapakku yaitu Umar bin Khattab. Sampai dia tetap berbuat baik si anak kepada anak dari orang yang dekat dengan ayahnya. Maka kepada saudara yang bertanya, ya hendaklah lakukan doa, bersedekah yang ditujukan pahala kepada beliau, kemudian mohonkan ampun kepada untuk beliau. Kalau mungkin naik haji, naikkan haji, ya dan sambunglah hubungan dekat dengan dengan saudara-saudara, dengan orang-orang yang berdekat dengan orang tua kita. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban yang antum berikan, Ustaz. Dan selanjutnya kita akan angkat pertanyaan dari pendengar kita dengan Ibu Erna di Bekasi. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, mohon maaf Ibu Erna, radionya soalnya tolong dikecilkan karena feed, uh, feedback di studio kami. Ya. Atau dimatikan, sudah? Iya. Ya, silakan Ibu Erna. Ini Ustaz, uh, ayah saya nggak kenal sholat Afwan Ustaz, uh, terputus ya, ya Ustaz. Ya, ya. Hmm. Baik, baik. Uh, mungkin tidak bisa kita menyimak uh, menangkap pertanyaan yang disampaikan Ustaz ya. Iya, belum bisa sampai. Uh, nah, baik kalau begitu kita akan tunggu kembali pertanyaan dari pendengar kita yang um, melalui telepon. Atau kita akan angkat kembali Ustaz dari pesan singkat. Ya, nah, ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uh, saya ada, adalah Ibu Yustifah di daerah Cilebut. Uh, saya membuka kalau kita membuka warnet eh, tujuannya untuk membantu tugas-tugas anak sekolah atau mahasiswa, apakah bisa dibenarkan dan apakah halal penghasilannya? Syukran, silakan Ustaz. Iya. Iya, ya memang warnet, radio, alat-alat ya, komunikasi, informasi itu hukum asalnya nggak ada masalah. Ya tergantung pada penggunaannya. Yang saya katakan tadi, memang sekarang warnet banyak menjamur. Kemudian dari warnet itulah ternyata kerusakan banyak muncul kerusakan. Nah tergantung kepada penggunaannya. Cuman masalahnya ketika orang buka warnet, bisakah dia memberi syarat nggak boleh membuka situs porno? atau buka punya dia kontrolnya bahwa siapa yang buka situs-situs yang merusak ya kaum muslimin merusak generasi muda kemudian dikena sanksi langsung dibawa ke polisi misalkan apakah ada kontrol seperti itu ya, kalau ada itu bagus ya bahkan harus ada nah kadang orang nggak kuat iman nggak jarang orang kuat imannya ya kemudian apa ya daripada nggak laku ya sudahlah rusak-rusak sendiri nah itulah yang menjadi persoalan namun kalau untuk yang lain nggak ada masalah Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan dari pendengar kita di Jakarta dengan Ibu Siti. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu. Afwan, eh, pertanyaannya mungkin di luar materi ya, tema cuman penting ini Ustaz. Air, eh, menjelang Ramadan ini biasa ibu-ibu majelis taklim itu mengadakan jarak kubur safar gitu Ustaz ya. Eh, saya sebagai salah satu dari pendidik di sana belum mampu mengatasi ini saat namun saya tidak ikut gitu ya tapi untuk mengajak jamaah atau memberitahu hal-hal yang disyariatkan atau tidak oleh Rasulullah SAW itu saya belum mampu bagaimana cara saya mengatasi hal ini saat iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, yang namanya ziarah kubur bukan dilarang, bahkan dianjurkan dalam agama. Nabi bersabda, "Kuntu kum an ziaratil kubur fazuruha." Aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Nabi juga pernah bersabda beliau menangis dan membuat orang di sekitarnya menangis. Lalu beliau mengatakan, "Istazantu rabbi fi an astaghfirulaha wa lam yu'dhan li." wasta'dantuhu fi an azura qabraha fa'udina li fazurul kubur ya, fa فزور القبور فإنها rawahu eh, rawahu muslim wa مسلم وأحمد ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala Beliau mengatakan, ya, beliau menangis dan membuat orang sekitarnya menangis. Lalu beliau mengatakan, aku minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampunan bagi ibuku, tapi nggak diizinkan karena ibunya meninggal dalam keadaan tidak beriman dan aku mohon izin kepada Allah untuk ziarah kuburannya dan diizinkan oleh karena itu ziarahlah kalian ke kuburan karena itu bisa mengingat kematian. Namun ya yang harus menjadi catatan adalah ziarah kubur itu tidaklah kepada kuburan tertentu, kuburan mutlak, kuburan siapa saja. Ya, untuk ziarah kubur. Kemudian yang kedua, tidak lantas kepada waktu tertentu, nggak ada. Seperti menjelang Ramadan, kepada Idul Fitri, tidak ada. Ya. Mengharuskan dirinya ke kuburan orang tuanya. Doakan dari jauh sudah sampai. Rabbana ufir lana wa liikhwanina alladzina sabukuna bil iman wa la taj'al fi qulubina zilla lil amanu. Ya. Dan mendoakan dari jauh sudah sampai. Nah, kemudian kalau ada orang yang menyengaja untuk ziarah kubur kepada kuburan-kuburan tertentu yang dianggap ada karomah, dianggap memiliki e, keramat, ya tentunya ketika menganggap begitu harus ada dalil. Tidak boleh seperti Mekah, Madinah, ada keutamaan, itu ada dalil semua. Ya, Masjidil Aqsa ada dalilnya. Oleh karena itu Nabi bersabda, "La tushaddur rihal illa ila salasati masajid." Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidil Hada. Tidak dibolehkan mengadakan perjalanan yang memerlukan perbekalan khusus kecuali perjalanan ke tiga tempat yaitu perjalanan ke Masjidil Haram Mekah, ke Masjid Masjid Nabawi, Masjid aqsa di Palestina dan Masjid Nabawi di Madinah. Ya. Maka yang lainnya tidak dibenarkan kita menganggap di situ keramat di sini begini harus dengan dalil, ya. Tidak boleh juga kita mengatakan orang yang mati dalam keadaan sujud dikatakan di surga, tidak boleh. Orang yang mati mendak minuman keras dikatakan di neraka tidak boleh. Itu semua Allah yang Maha Tahu. Kalau kita menganggap keramatnya sebuah kuburan berarti menganggap itu sudah merupakan ya orang yang mendapatkan nikmat kubur dan sebagainya. Itu tidak boleh. Tidak boleh karena gak ada yang tahu. Bukankah orang yang berperang, kemudian mati, lalu lalu mengatakan dia ahli neraka. Semua orang pada heran, pada kaget, para sahabat, ternyata apa? Diketahui dia matinya bunuh diri di akhir hidupnya karena gak tahan dengan luka yang dialami. Maka yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi dalam kubur, apakah dia mendapat hikmat kubur atau mendapat sisa kubur. Ya, seandainya memang dia mendapat lima kubur, itu pun kita juga nggak boleh. Ya, dan itu nggak tahu, Allah yang maha tahu. Nggak boleh menganggap diri ada keramah, ada karomah dan keramah dan seterusnya. Itu semua harus dengan dalil. Ya, mengapa kita harus haji ke Baitullah? Karena dengan dalil. Ya, bukankah orang misal mengatakan sudah jangan ke sana kotanya kotanya nggak pernah sesuai kita nggak pernah dapat dapat sudah haji di di Sumatera saja misal begitu bagaimana Ya semua akan tertawa orang. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Kenapa untuk begini kok sulit? Ya orang-orang kok sulit untuk menerima. Ya. Maka bagaimana tindakan ibu? Ya kalau memang ibu bisa memberikan nasihat dengan baik, nasihat dengan baik, kalau itu ada maslahahnya. Kalau memang tidak, ya Allah itu bertakwa Allah semampunya. Ingkar dengan hati kalau memang tidak mampu. Kalau mampu dengan lisan, kalau mampu dengan tangan, man ramin kumungkoran, فليغير بيده فإن لم يستطيع فبلسانه وإن لم يستطيع فبقلبه فذلك iman Barang siapa melihat kemukaran, rubah dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan hati. Ya. Kalau memang ibu kelihatannya kalau memang bicarakan menjadi suatu hal yang menyebabkan wah malah mengundang satu kecamatan untuk ziarah ya sudah, tidak usah biarkan saja. Tetap berbuat baik dan suatu saat pada kesempatan-kesempatan tertentu, tidak pada timing eh, waktu yang seperti itu bisa disampaikan ya dan dicari dalil-dalil yang bisa barangkali dibaca untuknya. Demikian Allah Nah, Ustaz, uh, mungkin pertanyaan dari Ibu Siti di Jakarta mengakhiri perjumpaan ya, kita di sore hari ini, Ustaz. Ya, Dan sebagai akhir pertemuan yang sang berkah ini, Ustaz, mungkin ya. ada yang bisa antum sampaikan untuk para ya. pendengar di rumah, dipersilakan, Ustaz. Ya. Demikian pendengar roja yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan kita bisa memiliki pemahaman yang baik dan yang benar karena dengan pemahaman itulah tentunya amal ibadah kita dibangun. Kalau kita salah dan tidak benar dalam memahami perkara, tentunya amal-amal ibadah yang kita lakukan akan salah pula. Seperti tadi uh, dalam memahami ampunan Allah, uh, maka paham dengan yang benar, yaitu telah kita berusaha berbuat baik, meninggalkan yang buruk, kemudian terjerumus, baru kita mengharap pada ampunan Allah. Jangan sampai kita menyengaja dan selalu berusaha berbuat yang buruk ya dan mengatakan bukankah Allah mengampun itu merupakan pemahaman yang keliru dan salah. Demikian dengan perkara-perkara yang lain. Oleh karena itu dakwah ini yang disampaikan melalui dari radio yang kita cintai bersama dan semoga Allah memberkahinya, yaitu mengajak kepada pemahaman di mana Quran Sunnah difahami salafus soleh. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.